الكلمة الطيبة رجع رجل المنام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pendengar Radio Roja yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Uh, mari kita lanjutkan dan kita memasuki bab yang ke-18 dengan judul bab keutamaan taubat kepada Allah. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di dalam bab ini. Hadis yang pertama yaitu hadis ke-25 dari urutan hadis di kitab ini. Hadis yang sangat besar sekali. Yang menjelaskan kepada kita keutamaan kembali kepada Allah bertobat توصل الله عز وجل kita baca hadisnya An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha حدثنا أنس بن مالك وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فات شجرة رجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخرجه أخطأ من شدة الفرح أخرجه مسلم yang artinya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dia berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dan Anas adalah pamannya Ishaq karena Abdullah saudara Anas, satu ibu, lain bapak. Abdullah anak Abu Talha. Abu Talha menikahi Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Melahirkan Abdullah dan Abdullah punya anak Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha uh, sebagai paman dari Anas bin Malik. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah lebih sangat gembira menerima tobat hambanya ketika hamba itu bertobat kepadanya. Allahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Allah sangat gembira menerima tobat hambanya ketika hamba itu bertobat kepada Allah. Dari salah seorang kamu yang berada di atas ontaknya di tanah luas, di tanah lapang luas, dia dalam perjalanan, safar, Lalu onta itu lenyap darinya. Padahal makanannya dan minumannya berada di atas onta itu. Jadi perbekalan dia ada di onta itu. Maka dia menjadi putus asa karenanya. Lalu dia mendatangi sebuah pohon. Kemudian dia berbaring di bawah naungannya sungguh dia telah putus asa dari mendapatkan kembali ontaknya. Maka ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ontaknya telah berdiri di hadapannya. Lalu dia segera memegang tali ketangnya. Kemudian dia berkata saking gembiranya, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia telah tersalah dalam ucapannya itu karena saking gembiranya. Jadi sehingga dia mengatakan bahwa Allah adalah hambanya dan dia adalah Rabbnya. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Bagian yang akhir dari hadis ini sama dengan hadis-hadis yang kita baca di bab ke-17 <coughs> tentang keutamaan takut kepada Allah. Perkataan hamba ini saking gembiranya dia mengatakan perkataan yang kufur dengan kekufuran yang sangat besar ketika dia mengatakan Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik. Tetapi tentu orang ini diberi uzur dan tidak dihukumi kafir karena dia telah tersalah dan keliru mengucapkan kalimat kufur ini. Jadi dia tidak sengaja dan bukan menjadi pilihannya. Dia mengucapkan seperti itu karena saking gembiranya sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhta'a min shiddatil farah dia tersalah karena saking gembiranya hadis sahih telah dikeluarkan oleh al-Imam Muslim al-Imam al-Bukhari juga telah meriwayatkan hadis ini dari jalan tersanat yang lain dengan lafaz عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات Dari Anas dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah lebih sangat gembira menerima taubat hambanya dari salah seorang kamu yang hilang ontaknya padahal dia telah tersesat di tanah yang luas. Allah lebih gembira lagi menerima taubat hambanya. Ini hadis ke-25. Sekarang kita memasuki hadis ke-26. An Abi Ayyub يعني أبو أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرت الوفاة هي بركاتة تلك حمتر وفد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم Aku telah menyembunyikan sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكبر أحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم قالوا kalau sekiranya kamu tidak berdosa, الله Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dan dalam salah satu riwayat Imam Muslim dengan lafaz sebagai berikut. An Abi Ayyub Al-Ansari عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Lau annakum lam takun lakum dhunubun yaghfiruha Allah lakum laja'a Allah biqaumin lahum dhunubun yaghfiruha lahum. Dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda Kalau sekiranya kamu tidak mempunyai dosa yang Allah akan mengampunkannya bagi kamu niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka mempunyai dosa yang Allah akan mengampunkannya bagi mereka. Hadis ke-27 atau hadis yang terakhir dalam bab ini. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم داري أبي هريرة dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan. Ah, tiga buah hadis yang mulia ini. Di dalam bab ini telah memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita tentang fadilah, bahkan fadail, keutamaan, keutamaan beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dan menjelaskan keutamaan orang-orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Tabarak wa ta'ala. Di hadis yang pertama Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah demikian gembiranya demikian senangnya menerima tobat hambanya ketika hamba bertobat kepadanya. Dari salah seorang kamu yang hilang kendaraannya dan di dalamnya ada perbekalannya, Kemudian dia mendapatkan kembali alangkah gembiranya hamba itu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lagi menerima tobat seorang hamba. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat besar kepada kita bahwa hamba tidak boleh berputus asa akan rahmat Allah tabaraka wa taala akan maghfirah ampunan Allah yang demikian luasnya bahwa Allah subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang berdosa yang mau beristighfar yang mau bertobat dan kembali kepadanya Sebaliknya tentu Allah murka kepada hamba-hambanya yang lupa akan istighfar dan tobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walhal dia telah melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat besar. Dan dia telah sampai di akhir hayatnya. Dan setiap hari dia digeragoti oleh usianya. Dan dia sampai atau hampir mendekati kubur. Tapi dia tidak mau beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat seluas-luasnya bagi hamba-hambanya. Dan hamba tidak boleh berputus asa akan rahmat dan makfirah Allah Jalla wa Ala yang demikian luasnya. Dan hadis itu juga mengajarkan bahwa kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Berbeda dengan ajaran sebagian manusia, sebagian agama yang dianut oleh manusia. Dia bertobat kepada manusia sebagai wakil Allah dan nanti dia akan mengampuni dosanya. Ini perkara yang batil, sesat dan menyesatkan. Tetapi dalam ajaran Islam diajarkan bahwa bertobat langsung kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Apabila dosa itu berhubungan berkaitan dengan Allah. Dan Allah lah yang akan mengampuni dosa itu. Tidak ada siapapun yang akan dapat mengampuni dosa selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika hamba bertobat kepadanya. Bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa hamba. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ke-26 dan ke-27, "Laula annakum tuznibuna la khalaqallahu khalqan yuznibuna yaghfiru lahum." Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Dalam hadis yang lain dikatakan, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم Demi Allah, kata Nabi, Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, pastilah Allah akan melenyapkan kamu. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tidaklah yang dimaksudkan untuk mengajarkan kita agar supaya kita mengerjakan dosa, dosa, dosa. Tidak. Sama sekali tidak demikian. Tidak begitu. Kalau sekiranya kamu tidak berdosa, itu bukan ajaran untuk berbuat dosa. Akan tetapi yang beliau alaihi salatu wassalam maksudkan, Wallahu a'lam, iyalah. saya jelaskan di kitab ini sebanyak 10 poin. Yang pertama, bahwa manusia tidak dapat tidak pasti berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Kata Nabi SAW. Setiap anak Adam berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang selamat dari dosa kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa manusia tidak dapat tidak pasti berdosa dan melakukan kesalahan-kesalahan yang besar maupun kecil. Baik kesalahan itu besar atau kecil. Sedangkan jalan keluarnya adalah dengan istighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Yang memang Allah disifatkan dengan sifat-sifat yang agung. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penerima taubat, maha pemaaf. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan agar jangan ada di antara kita yang mensucikan diri-diri kita sendiri. Janganlah ada di antara kamu yang mensucikan diri-diri kamu dengan mengatakan, aku tidak berdosa, aku tidak pernah mengerjakan dosa dan kesalahan dan seterusnya. Karena akibatnya akan lebih fatal, akan lebih besar lagi dari dosa itu sendiri. Yaitu kesombongan dan takjub. Merasa takjub kepada diri, diri kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tasbih pembersihan akan segala kekotoran yang ada di hati manusia. Berupa sifat sombong, bermegah-megah, berbangga pada diri dan mengherani diri atau ta'ajub. Kemudian beliau menterbiah, memberikan pendidikan untuk uh, agar kamu menjadi hamba Allah yang seutuhnya sebagai manusia yang dapat berbuat salah dan dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita merendahkan diri dan berhina diri dengan penuh rasa takut sebagai hamba yang berdosa di hadapan Allah Taala. Bukan sebagai hamba yang sombong dan mensucikan dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat gembira menerima taubat hambanya apabila hamba bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu yang keempat, ini yang kelima, yang kelima. Bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk mengenal nama, nama dan sifat-sifat Allah dengan pengenalan dan pemahaman yang benar. Bahwa Allah dinamakan dan disifatkan dengan Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang dan seterusnya. dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Yang keenam, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena hal ini sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Jalla zikruhu. Yang ketujuh bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melihat kekuasaan Allah yang maha besar lagi maha kuasa. Bahwa Allah pasti sanggup melenyapkan kamu dan menggantikan kamu dengan satu kaum yang lain yang berjalan sesuai dengan sifat basyariah manusia satu kaum yang berdosa lalu mereka memohon ampun kepada Allah maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedelapan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allah. Maka mohonlah ampun kepada Allah, Rabb kamu yang mengampuni dosa-dosa kamu. Yang kesembilan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita sangatlah berhajat kepada Allah dan tidak sebaliknya. Allah katakan antumul fuqara, kamu semuanya berhajat berkeperluan kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Allah maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak berkeperluan kepada makhluknya. Makhluk yang berhajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dan terakhir, yang ke-10, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak memohon ampun dan tidak bertobat kepadanya. Inilah di antara fawaid, faedah-faedah dari tiga buah hadis di dalam bab yang ke-18 ini tentang keutamaan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nanti di dalam bab-bab yang lain kita akan melihat lagi keutamaan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. kali ini nah. Allah alam yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar يا مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته